Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang isim-isim yang dia dia beramal seperti amalannya fi'il. Sudah kita ambil berapa? 6 ya. Apa yang pertama? Masar, kemudian yang kedua Isim isim fa'il. Berikutnya isim maf'ul. Kemudian amsilah mubalaghah. Kemudian apa? Sifat musyabbah terus apa? Isim tafdil. Sudah ya, sampai situ ya, terakhir. Dan masih Tersisa ya beberapa. Atau kita belum selesai ya isim tafdil ya? Isim tafdil. telah disebutkan bahwa isim tafdil tidaklah merofakan fa'il yang zahir. Sehingga tidak boleh dikatakan marartu bi julin abdul minhu abu. Disebutkan apa? Fa'ilnya. Jadi fa'ilnya isim tafdil adalah apa? Bomir musatir pada afdol tidak boleh ditampakkan kecuali yang dikecualikan yaitu masalah al kuhel masalah celak kita kembali ke matan ya Kata musannif rahimallah wa la yarfa'u adh-dhahira illa fi mas'alatil kuhil Isim tafdhil tidaklah merafakan isim zahir kecuali pada masalah al kuhil Maka dia merafakan fa'il yang zahir. Batasan masalah al kuhil adalah ini sekedar contoh saja di sini. Nanti bisa dikiaskan yang lainnya. Batasan masalah al kuhil di mana isim tafdhil di situ merafakan uh, isim yang zahir adalah Anjaku nafil fil kalami Pada kalam ada penafian. Ada penafian. Ini yang pertama. Ba'dahu ismu jinsin mausufun bismi tafdil. Setelah penafian ada isim jenis yang disifati dengan isim tafdil. Wa ba'dahu ismun yufaddal ala nafsi Setelah itu ada isim yang dia diutamakan. Diutamakan atas dirinya. Nanti dengan contoh lebih jelas bi'tibara ini dari dua sudut pandang. Anyaku nafil kalam nasyun. Pada kalam itu ada nasyun. Wa ba'dahu ismu jinsin mausuf. Setelahnya ada isim jenis yang disifati dengan isim tafzil. Wa ba'dahu ismun. Setelahnya isim yang yufabbal ala nafsi. Yang dia dilebihkan atas dirinya. Isim itu sendiri. Atas isim jenis itu sendiri dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Contohnya lihat, ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Coba kita terapkan dengan babi tadi. Anya kuna fil kalami nafyun. Di sini pada kalamnya ada nafi enggak? Ada. Yaitu apa? Ma. Ya wa ba'dahu ismu jin ismu jinsin mausufun bismi tafdil. Setelahnya ada isim jenis yang disifati dengan isim, isim Mana isim jenisnya? Rajulan disifati dengan isim tafdil. Mana isim tafdilnya? Ahsana. Wa ba'dahu ismun yufaddal. Kemudian setelahnya datang isim yang yufaddal ala nafsi. Diutamakan atas dirinya. Apa itu? Eh? Isim yang mufaddal minhu ha Kembali ke mana? Al-kuhl. Maknanya maru'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Di sini syahidnya ahsan isim tafdil merupakan isim zahir. Itu apa? Mana isim yang terfakan oleh ahsan? Al-kuhlu. Terjemahannya kurang lebihnya saya tidak melihat seorang laki-laki pun yang celak lebih bagus pada matanya ketimbang celak itu sendiri kalau dipakai pada mata zaid. Di sini yang dilebihkan celak kan? Celak yang ada pada zaid itu lebih baik celak ketika dikenakan pada zaid itu lebih bagus daripada celak yang dikenakan pada orang lain. Celaknya sama gitu. Nah itu yufadul ala nafsi dia dilebihkan atas dirinya sendiri di atas dua sisi pandang yang berbeda yang satu disantarkan kepada orang lain yang satu kepada Zaid saya tidaklah melihat seorang pun yang lebih baik celak di matanya daripada celak minhu daripada celak yang dipasang di mata Zaid. Ya di sini ataupun masalah ini disebut masalah al-kuhal. Ya bisa dikiaskan yang lainnya, babinya tadi, kalamnya di didahului nafi, kemudian diikuti oleh isim jenis yang disifati dengan isim tafdil, setelahnya isimnya dia di tafdil. ya, isimnya di tafdil atas dirinya. Ya. Ma ra'aitu rajulan ahsan fi ainihil kuhl minhu al kuhl. Ya. Saya tidaklah melihat seorang yang lebih bagus celak di matanya daripada celak yang sama kalau dipakai di mata Zaid. Saya pahami kan nih bahasan ini? yang dimaksudkan bi'tibaraini yakni bi'tibar kaunihi fi aini Zaid ahsan dari sisi dia kalau dipakai di mata Zaid ahsan lebih baik min nafsi dari cilak itu sendiri bi'tibari kaunihi fi aini ghairi apabila dipakai pada orang lain ya. <clears throat> Sini mengerti ya ini ya. Jadi ahsan di sini merupakan apa? Isim zahir itu al-kuhlu sebagai failnya ahsan. Ya. Di Arab makna fiyah ra'aitu fi'lun wa fa'il rajulan maf'ulun bih. Ahsana na'tun li rajul لرجلا وهو اسم تفضيل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول في عينه جر مجرور في محل نصب على الحال jadi fi aini hal hal dari al-kuhal istilahnya itu qudimat alaihi al-kuhal fa'il. Al-mulia ya quddimat alaih yang mana halnya didahulukan daripada sahibul halnya. Al-kuhil fa'il. Wa alamatu rafi' dhammu akhirih. Minhu jar wa majrur muta'alik bi ahsan. Li'anna dharf ya. Dharf <coughs> yang laghun. Ayah dharf yang laghun. Berbeda pada dharf yang ada pada fi'ini. Ini dharf yang mustaqir. Kemudian dia juga sama pada mahalnya nasab sebagai hal dari domir pada minhu. Jadi fi ini zaidin itu adalah jar majrur pada mahalnya nasab sebagai hal dari minhu ha. Saya tidak melihat seorang pun yang celak di matanya dalam keadaan lebih bagus daripada celak dalam keadaan dipakai oleh mata Zaid. Ya, ini memenuhi syarat ya, terpenuhi padanya apa? Syarat. <clears throat> Ada yang belum paham masalah alkohol? Terjemahnya bisa ya? Saya belum pernah melihat seorang pun yang celak di matanya lebih bagus daripada celak kalau dipakai pada apa? Matanya Zaid. Ya, kuhal dilihat dari keberadaannya pada mata Zaid lebih bagus dari kuhal itu sendiri dilihat dari sisi kalau dipakai pada selain Zaid. Yang dibandingkan apa? Kuhal dengan kuhal. ya kan? Hanya saja yang satu kuhal dipakai orang lain, yang satu dipakai oleh Zaid. Mana yang lebih bagus? Kuhal celak ketika dipakai celak yang sama ketika dipakai oleh orang lain dengan ketika dipakai Zaid. Lebih bagus ketika dipakai oleh Zaid. Pantas gitu. Ya, kita dapat seperti itu ya. Satu celak dipakai orang lain itu, kok ini pantas, ini kayak kurang pas, gitu kan. Kemudian dikatakan oleh beliau wa ya'malu fi nahu ana aktsaru minka mala. Jadi selain isim tafdil itu beramal pada fa'il juga dia beramal pada tamyiz, menasobkan tamyiz. Contoh anak aksaruming kemalan. saya lebih banyak darimu hartanya. Malan, mana di sini? Amilnya yang menasubkan malan aksar, aksar isim tafdil. Karena dia beramal seperti amalnya fi'il, maka dia pun beramal. Sebagaimana fi'il juga menasubkan, ya dia juga bisa menasubkan. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Aksar خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضم آخره وأكثر اسم تفضيل يعمل عمل الفعل وفعله مستتر فيه جوازا تقديره apa ana takdiru ana karena sih ana aksaru ana paling minka jar wa majrur min harfu jar wal kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli jar bimin wal jar wal majrur muta'alliq bi aksar ma lan tamyiz mansub wa alamat nasfi fatu akhirih juga beramal pada al-jaru wal majrur. Isim tafdil juga beramal pada apa? Al-jaru wal majrur. Contohnya atau wazaraf dan juga pada zarf. Contoh Zaidun afdalu minka al-yauma. Zaid lebih utama darimu pada hari ini. Ya. Yeah. زيد المبتدا أفضل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أفضل خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ان أفضل اسمه تفضيل يعمل عمل الفعل وفعل مستتر فيه جوازا تقديره هو زيد هو منك كجر مجرور من حرف جار والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار بمن الجار والمجرور متعلق بأفضل اليوم ظرف زمان Harfu zaman maf'ulun fih mansub alamatu Allah nasbihi mansub ala zarfiyah zamaniyah wa alamatu nasbi fatu akhirih muta'alik bi afdal Ya kalau dikasih aljaran maju juga silahkan. Dan tidaklah dia isim tafdil menasabkan maful sama sekali. Nah itu bedanya. Sin tidak bisa menasabkan maf'ulun bih. Jadi amalannya apa saja? Isim tafdil merupakan fa'il, menasabkan tamiz, kemudian juga beramal pada dzaraf dan al jaru wal majrur. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang belum paham? Saya bikin aja contohnya. Siapa yang bikin bisa bikin contoh jar majrur? Hah, siapa yang bisa bikin? Masa susah? <clears throat> Zaidun apa? A'lam minka fi hadza al-fasal misalkan. Ya Zaid lebih berilmu darimu di kelas ini ini tinggal bikin aja. Saya sulit-sulit. Nah, contohin semua. <laughs> ya, afdol ya dengan tadi, dengan isim tafdil. Iya sama semuanya mutalik dengan tadi isim tafdil. Ya, semuanya berkaitan muta'ali dan isim tafdil. Iya, beramal. Hmm. Muta'alaknya dari jar majrur. Iya, kalau dia di Arab sebagai apa itu? Contohnya apa tadi? Zaidun afdhalu minka al-yaum. Di sini al-yaum kan mansub tuh. Iya kan? amilnya afdol. Ala contoh tadi Zaidun ala minka fi apa? Fil masjid di masjid ini misalkan. Arabnya apa? Fil masjid. Ya kalau dia sebagai kalau dia datang setelah yang ma'rifah berarti apa? Juga hal juga ya. Datang setelah apa? Yang ma'rifah, a'lam mingka. Jadi ya, lihat juga ya, apa jumlah atau taruf atau cemajur ketika datang setelah yang ma'rifah hal ya. setelah nakiro sifat yang lain Iya ya bisa masih masih sekedar contoh saja bisa dikiaskan tadi syaratnya nah kalamnya manfi, setelahnya ada isim jenis yang disifati oleh isim tafdil, kemudian setelahnya isim yang dia diutamakan di atas dirinya, tapi dari sisi dari dua pandang yang berbeda. Ini yang celak, ini yang celak nih. Dia diutamakan di atas celak ini sendiri, tapi di atas sudut orang yang berbeda. Yang pertama celak dinisbahkan kepada orang lain, yang kedua celak ketika dinisbahkan kepada Zaid. Kemudian juga isim tafdil itu tidak digunakan kecuali dengan min kalau isim tafdhil. Zaidun afdal min amrin atau lam atau idhafah. Contoh dengan lam Zaidun apa? Al-afdal atau idhafah Zaidun afdalu rajulin. Ah, itu cara penggunaan isim tafdil. Pertama apa? Bersama min, Zaidun afdal min amrin. Yang kedua bersama lam, Zaidun al afdalu. Yang, ketiga yang ketiga ditofahkan. Ya rinciannya sudah lewat ya. Kalau bersama kalau bersama min bagaimana, kalau bersama alif lam bagaimana, kalau idhofah bagaimana. Ya, ada, ada yang lain? kuhl kuhl kan dia ditafsir oleh diri sendiri al kuhl minhu ya. saya tidak melihat seorang pun yang celak itu lebih bagus iya saya tidak melihat seseorang yang celak di matanya lebih bagus daripada celak main celak lagi daripada celak ketika dipakai oleh mata Z sama-sama celaknya sama kan isim tafdil kan ah itu dibandingkan celak di atas celak tapi dari sisi pandang yang berbeda yang pertama celak yang disandarkan kepada orang lain yang kedua kepada Zaid ya cukup dulu ya dah waktunya juga dah pas kalau wabihamdik syukur la ilaha illa assalamualaikum